صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أخوان dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu tentang manhaj salaf isbat tauhid. Jadi bagaimana manhaj para ulama kita dalam menetapkan masalah yang amat penting yaitu masalah tauhid. Pada pertemuan yang lalu Ikhwafiddin Azani Allah wa telah kita bahas mengenai bagaimana tentang ketetapan para ulama salaf bahwasanya tauhid itu ada tiga macam dan rudut atau bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari bahwasanya tauhid itu lebih daripada tiga macam terutama masalah tauhid hakimi dan kemudian juga telah kita bahas secara jadi agak terperinci pembahasan mengenai masalah tauhid ar-rububiyah. Sekarang insyaallah pada pertemuan kali ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah subhanahu wa taala adalah mengenai masalah tauhid al-uluhiyah, pengertian dan bagaimana para ulama kita atau para ulama salaf menetapkan hal itu. Kemudian selanjutnya tidak adalah apa saja perbedaan dalam membeda atau dalam menetapkan masalah ini oleh para ulama kita dengan orang-orang yang sini manhaj mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan waktu yang ada untuk bisa membahas semua masalah yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah ini meskipun dengan sifat sekedar isyarat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah jadi tauhidul uluhiyah diambil dari kata-kata al-ilah diambil dari kata-kata al-ilah dan al-ilah itu secara bahasa tidak artinya adalah makhluk ini karena dalam bahasa Arab jadi wazan fi'al itu bisa dipahami dengan wazan maf'ul semacam kita itu artinya adalah maktub yaitu yang ditulis begitu juga dengan ilah artinya itu adalah makhluk yang artinya adalah al-ma'bud yaitu zat yang disembah itu arti secara bahasa bahwasanya al-ilah atau al-uluhiyah itu diambil dari kata al ilah dan ilah itu adalah artinya al-ma'bud yaitu yang disembah Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya al-ilah itu kata beliau al-ma'budul muta' yaitu zat yang diibadahi atau zat yang disembah dan zat yang ditaati. Sedangkan murid beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya jadi al-ilah itu adalah man dia huwa allazi ta'allahahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan. Bahwasanya ilah itu adalah zat yang dipertuhankan atau zat yang diibadahi oleh hati-hati manusia dengan rasa suka dan dengan rasa pengagungan. Itu arti secara bahasa asal dari kenapa tauhid ini dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Sedangkan pengertian secara istilah kuantitin fitin azani Allah wa yakum. Jadi minggu kemarin sudah kita terangkan, juga kita sebutkan, tapi insya Allah pada pertemuan ini kita luaskan. Syekh Saleh bin Fauzan mengatakan dalam kitab tauhid beliau bahwasanya tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah bi af'alil ibad. Jadi kita harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Jadi allazi yaf'alunaha yang memang itu dikerjakan oleh para manusia. Berarti kesimpulannya para akhwat dan akhwat sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tauhid ini hubungannya adalah bagaimana bisanya atau bagaimana seharusnya seorang hamba itu cuma mengesahkan bagaimana seharusnya seorang hamba itu cuma mentauhidkan atau cuma menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan mereka yang sifatnya itu ibadah. Makanya dalam tauhid uluhiyah ini. Jadi para ulama kita menyatakan bahwasanya semua unsur ibadah itu masuk dalam cakupan tauhid uluhiyah yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu ibadah yang berupa perbuatan hati. Misalkan bagaimana kita itu mencintai Allah. Kemudian bagaimana kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengharap kepada Allah. Bagaimana kita itu Eh, bagaimana kita itu eh, senang kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan hati itu yang itu adalah merupakan rangkaian ibadah harus cuma ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan lisan. Begitu juga dengan ibadah yang eh, dilakukan oleh manusia dengan lisannya, ini semacam e, kiroah baca Al-Quran ataupun berzikir ataupun yakni salat ataupun yang lain-lain yang itu adalah berupa perbuatan lesan itu pun harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga perbuatan manusia yang itu adalah berupa perbuatan anggota badan. Baik berupa haji, baik itu berupa e, sholat, baik itu berupa puasa, baik itu berupa zakat dan lain sebagainya itu pun harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tauhid ini bahwasanya seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah harus cuma menunjukkan jadi semua bentuk ibadah dan semua perbuatan yang dilakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini karena cakupan masalah ibadah ini atau cakupan masalah tauhid uluhiyah ini adalah intinya pada masalah bagaimana kita menunggalkan Allah atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah oleh sebagian para ulama kita oleh sebagian para ulama salah disebut sebagai tauhid al-ibadah. Sebagian kita disebut sebagai tauhidul ibadah bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempunyai sebuah kitab yang sangat bagus yang berhubungan dengan masalah ini kita beliau namanya Al-Ubudiyah. Ini kitab yang berbicara tentang masalah ibadah Bagaimana itu cuma diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu pengertian dari tauhid dari al-uluhiyah. Dan kalau kita perhatikan dan kalau kita cermati dengan teliti tentang pengertian itu, maka kita akan menemukan bahwasanya pengertian tauhid al-uluhiyah itu adalah inti dari syahadat kita setiap hari. Jadi inti dari apa yang kita ucapkan setiap hari la ilaha illallah. Jadi pengakuan kita bahwasanya ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala itulah inti masalah. Yang dalam tauhid itu atau dalam ucapan syahadat kita la ilaha illallah mencakup dua hal yang amat sangat inti yaitu kita harus membuang dan kita harus menafikan semua hal kita harus menafikan semua hal semua sesembahan semua yang ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita cuma bisa menetapkan dan kita cuma bisa memberikan hal ibadah atau lain sebagainya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ini yang dengannya lah maka orang-orang yang beriman itu akan mampu untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan yang lainnya. Jadi kalau orang itu cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi tidak mau menghilangkan dan tidak mau membuang ibadah atau tidak mau membuang sesembahan-sesembahannya yang lain, maka bukanlah orang itu bertauhid. Karena orang itu jadinya orang yang musyrik. Kemudian orang yang membuang semua jadi sesembahan akan tetapi tidak mau menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, maka jadilah dia orang-orang yang zindik dan orang-orang yang ateis. Oleh karena itu, jadi tauhid ini adalah ifradullah di af'alil ibad bahwasanya kita harus mentauhidkan dan kita harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini sangat banyak sekali. Tapi yang perlu kita katakan di sini yang perlu kita sampaikan di sini dia adalah bagaimana para ulama kita atau bagaimana ulama secara menetapkan tentang adanya tauhid uluhiyah ini. Jadi menetapkan tentang kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak memberikan kepada yang lain. Syekh jadi Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim menetapkan dan menyebutkan beberapa hal yang digunakan oleh para ulama kita sebagai jalan untuk menetapkan adanya tauhid al-uluhiyah. Yang pertama kata beliau, insya Allah kita akan mengikuti apa yang beliau sampaikan pada kitab itu di kitab di awal-awal kita Minhajul Muslim. Jadi yang pertama kata beliau bahwasanya dalil atau cara para ulama kita menetapkan dalil adanya tauhid uluhiyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saksi dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah zat yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran di ayat nomor 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism La ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Dan persaksian itu adalah didasari dengan ilmu. Ini bahwasanya kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui dengan pasti. Kesaksian ini menunjukkan sesuatu yang pasti benarnya bahwasanya apa yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala annahu la ilaha illa Bahwasanya dia ada zat yang berhak disembah, yang berhak ditaati dan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Bukan hanya Allah saja yang bersaksi tentang hal ini, wal malaika juga para malaikat ini juga para malaikat yang mereka adalah orang-orang atau zat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amarahum yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka adalah makhluk yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pun juga bersaksi dengan ilmu yang ada pada mereka bahwasanya hanya Allah zat yang berhak disembah dan tidak ada zat lain tidak ada sesembahan lain yang berhak disembah di seluruh alam ini. Kalau ada orang mengatakan itu Allah dan para malaikat, bagaimana dengan kalangan manusia yang kadang-kadang manusia itu adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa? Maka kita katakan di sini Allah melanjutkan dengan firman-Nya wa ulul ilmi. Juga orang-orang yang punya ilmu. Jadi para manusia di kalangan manusia yang berilmu, yang punya kefahaman tentang din, yang punya kefahaman tentang agama ini, pun menyaksikan kepada kita bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim dan memang tiada zat yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha punya hikmah. Jadi hal ini yang pertama ya kuat menunjukkan kepada kita persaksian Allah didukung dengan persaksian malaikat dan persaksian ulul ilmi orang-orang para ulama menunjukkan bahwasanya kesaksian mereka adalah kesaksian yang pasti akan benarnya. Kalau memang mereka menyaksikan kepada kita bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesuatu yang pasti benar dan sesuatu yang wajib untuk diikuti kita. Yang kedua, ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Syekh Bakar Abu Zaid, eh, Syekh jadi Abu Bakar Al-Jazairi meneruskan, jadi termasuk dalil atau termasuk hal-hal Bagaimana kita menetapkan adanya tauhid al-uluhiyah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadi zat yang telah kita saksikan kebenarannya tadi memberikan kabar kepada kita. Memberikan kabar kepada kita dalam banyak sekali ayatnya. Ini bahwasanya hanya dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Ayat yang berhubungan dengan masalah ini hampir dalam semua lembaran Al-Quran ditemukan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat kursi yang kita tanya kita hafal semua. Jadilah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bahwasanya Allah lah zat yang itu tiada ilah kecuali dia yang maha hidup dan maha mengurusi segalanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Bahwasanya Tuhanmu atau Tuhan kalian sembahan kalian Tuhannya lah Tuhan yang satu dan sembahan yang satu tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'lam jadi annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi." Jadi ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu minta ampunlah atas dosa-dosa yang kau miliki. Itu hal yang kedua yang menunjukkan kepada kita juga bahwasanya kabar jadi pemberitaan, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid uluhiyah ini menunjukkan atau digunakan dalil oleh para ulama salaf kita untuk menetapkan adanya tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga ikhwan fillah azamillah wa iyyakum dan akhwat sekalian bahwasanya semua rasul jadi semua Rasul dari sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menetapkan hal yang satu. Bahwasanya mereka semuanya menetapkan satu hal tentang kewajiban manusia atau kewajiban umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan misalkan kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Kisah Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Allah Shu'aib, Saleh, Hud, dan lain sebagainya semuanya menyatakan satu hal pada saat berdakwah kepada kaumnya ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin khair wahai kaumku jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja yang mana kalian itu tidak mempunyai sembahan kecuali pada diri tiga hal ini adalah merupakan dalil yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tentang bagaimana para ulama kita salah menetapkan tentang adanya tauhid al-uluhiyah. Kalau ada yang bertanya sekarang, itu kan dalil semuanya dari Al-Qur'an. Itu kan dalil semuanya dari dalil atau dari nakal, dari Al-Qur'an dan dari Rasul. Adakah akal kita dan adakah akal kita juga menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah? Maka nah, kita katakan sebagaimana pada pertemuan kemarin saya katakan bahwasanya tidak akan pernah ada pertentangan antara sesuatu yang datang sahih dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah dengan sesuatu yang datang dari akal kalau memang akal itu masih sehat. Karena memang karena memang tidak Al-Qur'an dan As-Sunnah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akal kalau memang masih sehat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau memperhatikan dan kalau kita mau memeriksa diri akal kita masing-masing, maka kita akan menemukan juga hal yang sama tentang kewajiban dan tentang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Yang pertama telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Pada saat kita menetapkan dan pada saat semua manusia yang ada di muka bumi ini mengetahui sampai pun orang-orang musyrik itu mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan itu yaitu keyakinan tentang rububiyahnya Allah. Keyakinan tentang hanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur adalah keyakinan semua orang. Tidak ada satupun orang yang mengingkari akan adanya hal itu. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah itu ini amat banyak sekali sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah." Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah zat yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akal manusia akan berpikir. Akal kalau masih sehat akan berpikir bahwasanya kalau memang dia hanya satu-satunya yang menciptakan bumi dan seisinya, yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan mengaturnya, maka hanya dia pula lah zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi hanya dia pula lah zat yang wajib untuk diibadahi. Sebuah akal ada sebuah pikiran manusia akan menolak kalau hanya dia yang menciptakan kemudian orang lain itu diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini. Tatkala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang apakah dosa yang paling besar, maka beliau mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa Jadi kalau engkau sampai berani atau kalau engkau sampai menjadikan Allah itu mempunyai sekutu yang lain padahal dia adalah satu-satunya yang menciptakan dunia. Dalil yang kedua Qur'an juga dalil akal yang digunakan oleh para ulama kita jadi untuk menetapkan tentang adanya tauhid al-uluhiyah ini adalah bahwasanya kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat dan mempunyai nama-nama yang mulia dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang bagus. Tidak ada yang mampu menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada satupun yang sepadan atau yang semisal dengan dirinya sifat yang mulia sifat yang sempurna kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita mau berpikir tidak ada satupun orang yang mau, yang mampu untuk menyerupai Allah tidak ada satupun hal yang bisa untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Maka kalau tatkala hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kesempurnaan mutlak semacam ini, maka selayaknya akal manusia juga harus berpikir hanya dia pula lah zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini beberapa hal yang Yang Allah wa iyyakum. Jadi yang berhubungan dengan masalah bagaimana para ulama kita menetapkan tentang adanya tauhid al-uluhiyah yaitu hanya kewajiban kita. Jadi kita itu hanya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fitina azani Allahu wa iyyakum. Tauhid ini tauhid al-uluhiyah ini jadi adalah inti dakwah para rasul. Dan tauhid uluhiyah ini akhwat fitin dan akhwat sekalian adalah inti agama kita. Agama Islam yang dalam semua syariatnya mencakup masalah akidah, juga mencakup masalah ibadah, kemudian mencakup masalah bagaimana hukum sosial, juga mencakup bagaimana hukum jadi kenegaraan, juga mencakup hukum-hukum yang lain, tapi semua hal-hal tersebut harus semuanya kembali pada satu pokok dan semuanya kembali pada satu inti yaitu bagaimana agar orang itu cuma mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena memang ini adalah inti agama. Dan karena memang ini adalah inti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya dari sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadi karena memang ini adalah pokok dari agama, maka selayaknya hal ini adalah hal yang pertama kali harus kita perhatikan dalam kita mempelajari agama Islam yang mulia ini. Hal itu ikhwan fitin dan akhwat kalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena memang jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan jin, menciptakan makhluk dengan satu tujuan, Tujuannya adalah supaya mereka mau beribadah dan supaya mereka itu mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya mentauhidkan aku dan kecuali mereka itu menyembah kepada eh, hanya menyembah kepada diri Jadi ayat ini dengan amat sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan penciptaan manusia diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakannya jin oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang lain adalah tujuannya hanya supaya mereka beribadah dan supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga menunjukkan bahwasanya ini adalah inti agama kita. Jadi inti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tauhid ini yaitu tauhid al-uluhiyah adalah pokok dakwah semua rasul. Ini adalah pokok dakwah semua rasul sejak zaman Nabi Allah sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini akhwan fitin azani Allah wa iyyakum sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami yaitu Allah mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah tiada sembahan yang berhak disembah kecuali saya maka sembahlah diri. di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan firman wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut dan sungguh kami telah mengutus pada semua umat ini seorang rasul yang tujuannya adalah an ya'budullah supaya mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah para rasul. Dakwah para rasul zaman Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dahulu sampai sekarang. Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan pertentangan para kaumnya 950 tahun beliau berdakwah kepada tauhid. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai terlempar ke dalam api yang perjuangkan masalah tauhid. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Shu'aib, dan nabi-nabi yang lain. Kalau kita perhatikan kisah-kisah mereka dalam al quran al Karim dan dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dakwah mereka adalah satu titik, yaitu tentang kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahwasanya seandainya ini bukan inti agama, maka tidak mungkin semua rasul dari zaman dulu sampai sekarang itu mendakwahkan mengenai masalah tauhid ini dan dakwah mereka sama yaitu tentang kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga azam fillah Allah wa yakum yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah inti agama kita bahwasanya yang membedakan antara orang itu masih dianggap kafir dan orang itu dianggap muslim adalah ini Kalau orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka dia muslim. Kalau belum, maka dia kafir. Lihat Abu Talib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam hati dia orang semacam dia Abu Talib di hatinya dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama yang benar dan hal ini ditunjukkan dengan sangat tegas sekali dari syair-syair yang beliau katakan tentang dakwah Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al Bidayah wa Nihayah yang salah satunya ini Abu Talib pernah mengatakan jadi saya tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang benar. Seandainya bukan karena saya takut dicela oleh kaumku, maka saya akan mengikuti ajaran ini. Itu menunjukkan bahwasanya dia mengetahui bahwasanya agamanya atau risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah agama yang benar. Dan kita ketahui pula dalam sejarah bahwasanya dia juga salah seorang yang membela dakwah beliau. Meskipun ini mungkin jadi pembelaan orang ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keponakannya. Tapi yang penting dia juga menanggung beban disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala berada di belakang Rasulullah untuk membela dakwahnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibayar oleh orang-orang kafir Quraisy, salah satu yang dibaikot, salah satu yang dibaikot yang di yang di yang dikurung oleh orang-orang kafir adalah Abu Thalib. Tapi perhatikan, jadi tatkala Abu Talib itu sampai akhir hayatnya tidak mau sampai akhir hayatnya dia itu tidak mau mengucapkan lafaz tauhid atau lafaz la ilaha illallah maka dia masuk neraka. Said Ibn Musayyib dari bapaknya menceritakan tentang kejadian ini bahwasanya tatkala Abu Thalib menjelang wafat maka dia itu didatangi oleh Rasulullah SAW saat itu di sisinya ada dua orang yang masih kafir Abu Jahal dan Muawiyah dan e, Muawiyah bin siapa satunya tapi yang jelas masih kafir dua-duanya maka Rasulullah SAW mengatakan pada dia ya ammi kul kalimatan jadi uha kul la ilaha illallah kalimatan julaka biha indallah wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah ucapkanlah lafaz ini karena dengan lafaz ini insya Allah saya akan bisa beralasan untuk membela musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang masih kafir itu mengatakan, jadi wahai Abu Talib, bencikah engkau kepada agamanya Abdul Muttalib? Jadi begitu terus Rasulullah mengatakan untuk mengucapkan la ilaha illallah di lagi oleh dua orang itu. Sampai akhir hayatnya, jadi dia itu mati dalam keadaan masih kafir. Maka Rasulullah SAW mengatakan Sa'astaghfirullah kama ma lam unha Ya Allah, bahwasanya saya akan memintakan ampun untuk dia selagi saya tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak memberikan atau tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Perhatikanlah orang semacam Abu Thalib dan meskipun dengan keyakinannya, kemudian meskipun dengan pembelaannya, tatkala dia tidak mau mengikrarkan tauhid ini, maka dia kekal di dalam neraka. Kemudian perhatikanlah kisah yang lain yang dikisahkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya tentang kejadian tatkala Usamah ibn Zaid dalam sebuah peperangan. Kemudian beliau di tengah kancah pertempuran, jadi ada seorang kafir terdesak dan sudah jatuh mau dibunuh tatkala itu mau dibunuh ditebas dengan pedang orang itu mengatakan la ilaha illallah orang yang mau wafat itu orang yang mau mati tadi orang yang baru kafir di medan pertempuran kemudian mau mati tadi karena kalah perang dia mengatakan la ilaha illallah Usama sebagaimana manusia biasa melihat ada orang kafir di tengah kacang di tengah kancah medan pertempuran kemudian jadi pada saat dia terdesak mau mau wafat dan mau mati tiba dia tiba-tiba tiba, tiba dia mengatakan la ilaha illallah, maka orang akan berpikir, kita pun akan berpikir bahwasanya dia mengucapkan lafaz itu hanya takut kematian. Maka dibunuh oleh Usama bin Zaid. Tatkala kejadian ini ketahuan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya Usama, hal syatok takal bahu. Wahai Usama, kenapa engkau bunuh dia? Padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka Usama menjawab, bahwasanya dia takut mati mengatakan itu maka Rasulullah mengatakan apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya lafaz itu diucapkan hanya karena takut kematian apa yang kita ambil dari dua kisah ini dan dua-duanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang kita ambil dari kisah ini para ikhwan kita azani Allah wa yakum bahwasanya tauhid ini adalah inti jadi pembeda yang sangat inti orang itu kafir atau muslim jadi tak Abu Talib yang sampai akhir hayatnya tidak mau mengatakan la ilaha illallah meskipun dengan segala yang ada pada dia dia, dia mati kafir. Orang tadi yang dengan segala perbuatannya dia memerangi orang-orang muslim tatkala mau meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah dia tidak boleh dibunuh oleh Rasulullah SAW karena hukum dunia dia muslim. Jadi seandainya jadi ini akhwan ya, menunjukkan bahwasanya tauhid ini la ilaha illallah adalah inti syariat kita dan inti masalah yang ada pada agama kita. Jadi siapapun orangnya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Fa in asamu minni fa in qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bihaqqiha. Bahwasanya saya kata Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah mengatakannya, maka mereka telah menjaga jiwa, harta dan kehormatan mereka kecuali dengan hak-hak yang ada pada mereka. Itu perkara yang ketiga yang menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya tauhid ini adalah inti agama. Yang keempat, ikhwan fillah Allah wa iyyakum, juga hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah inti agama. Jadi inti agama Islam kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dosa yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah adalah dosa terbesar. Apa dosa yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah? Dosa syirik. Jadi dosa syirik yang mana ini dosa yang hubungannya dengan tauhid uluhiyah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa yang paling besar dan tidak akan terampuni kalau dia wafat membawa dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan saking beratnya dosa ini, maka satu dosa syirik akbar mampu menghapus semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala firman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat An-Nisa, "Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik akbar, syirik besar, maka akan pupus dan akan hapus semua amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Dosa pencurian tidak seberat itu. Dosa perzinaan berat memang, tapi nggak seberat itu. Karena dosa perzinaan ada dosanya sendiri, tapi sholatnya masih utuh. Dosa-dosa yang lain semuanya hanya mendapatkan dosa, tapi amal-amal ibadah yang lain masih utuh. Tapi dosa ini pertama tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau bertobat. Kemudian yang kedua adalah mampu menghapus semua amal yang ada. Menunjukkan bahwa seni ini adalah dosa terbesar yang ada dalam syariat Islam. Masalah terakhir juga atau masalah lain yang menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah inti agama kita. Bahwasanya Rasulullah SAW pada saat mengutus para dai atau pada saat mengutus orang-orang untuk berdakwah maka yang pertama kali diperintahkan atau yang pertama kali dipesankan oleh beliau untuk didakwahkan adalah masalah ini yaitu masalah penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi Rasulullah tidak pertama kali menyuruh tentang masalah akhlak memang akhlak itu penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah yang pertama kali disuruh itu masalah ibadah padahal ibadah itu penting Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk yang pertama kali dibahas itu adalah masalah politik sosial, meskipun itu juga penting. Dan Rasulullah tidak membahas, tidak mengatakan yang pertama kali dibahas adalah masalah hukum, fiqih dan lain sebagainya. Meskipun toh itu adalah masalah yang sangat penting juga. Tapi yang diperintahkan oleh beliau adalah pertama kali yang harus dakwahkan adalah masalah tauhid yang mulia ini. Perhatikanlah apa yang diwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau Rasulullah mengutus Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman. Maka Mu'ad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Mu'ad, Inna kaum kauman ahla kita, falyakun awwala ma tada'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan datang kepada kelompok ahli kita. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah tentang la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang didakwahkan juga oleh Musa'ab bin Umair tatkala beliau pertama kali datang ke Madinah. Itulah juga yang disampaikan oleh seluruh utusan-utusan beliau kepada para raja. Jadi yang kepada raja-raja Kaisar, Isra, Mukaukis, dan lain sebagainya semuanya menyatakan dengan satu hal yaitu tentang pertama kali dakwah tentang masalah tauhid al-uluhiyah fitin Azani azanillahu wa iyyakum. Hal ini menunjukkan atau semuanya atau lima tahun ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwasanya tauhid ini adalah inti pokok agama kita. Kalau memang inti, maka janganlah jadi kita meremehkan sesuatu yang inti untuk mencari sesuatu yang sifatnya penting juga, tapi bukan sesuatu yang inti. Perhatikanlah masalah inti agama ini. Kemudian kita baru membahas masalah-masalah yang lebih eh, rendah derajatnya daripada masalah tauhid uluhiyah Akhwan fitin azani Allah wa yakum. Mengingat sempitnya waktu. E, <clears throat> bahasan selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah itu tadi manhaj dan itu tadi akidah para ulama kita yang berhubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Dengan tauhid yang mulia ini. Maka sekarang marilah kita berjalan lebih jauh untuk meneliti dan untuk melihat beberapa kelompok selain ahli sunnah wal jamaah dan selain ulama salafun saleh tentang masalah tauhid ini dan bagaimana jadi kadar yang ada pada mereka dan bagaimana kita mengetahui kebatilan yang ada pada mereka. Sebenarnya banyak kelompok-kelompok sesat yang juga berhubungan dengan masalah tauhid al-uluhiyah ini. Baik itu khawarij maupun murjiah maupun yang lain-lain maupun yang lain-lain. Tapi pada pertemuan kali ini insyaallah subhanahu wa taala akan kita bahas dua jadi kelompok kaum muslimin yang menyeleweng dalam manhaj mereka dalam masalah tauhid al-uluhiyah agar kita menghindarinya setelah kita itu mengetahuinya. Ya, bagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra wa la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rif al khaira min syarri yaqa'u fihi." Jadi kita itu saya mengetahui kebaikan atau kejelekan. Saya mengetahui kejelekan itu jadi bukan sekedar untuk pengetahuan, tapi pun tetapi untuk menghindari dari perbuatan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara mana yang jelek dengan mana yang baik, maka dia khawatir atau sangat dikhawatirkan orang semacam itu akan terjerumus kepada jurang kebinasaan. Hudzaifah bin Yaman rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu pernah menyatakan ketika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an syar, yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu syar, syarr makhafa ta'yidrikani kata beliau bahwasanya jadi dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bertanya kepada Rasulullah itu pasti bertanya tentang urusan yang baik untuk dijalankan. Tapi saya kata beliau selalu bertanya tentang kejelekan karena saya takut kejelekan itu akan menimpaku. Syekh Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan ini yunqadhu Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al jahiliyah. Jadi ikatan Islam ini akan dilepas satu persatu apabila telah tumbuh di kalangan umat Islam ini orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya tidaklah cukup bagi seorang dai untuk sekedar tahu mana yang baik. Tidak cukup. Kata beliau, jadi tidak cukup bagi seorang alim, eh, bagi seorang dai atau bagi seorang talibul ilm hanya mengetahui inilah yang baik. Tapi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu itu harus juga mengetahui inilah yang jelek dan inilah yang salah bukan untuk diamalkan akan tetapi untuk mengetahui bahwasanya inilah yang tidak benar. Kemudian kalau bisa dia itu bisa membantah dan bisa mematahkan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka. Karena kadang-kadang jadi orang itu kalau sekedar mengetahui inilah tauhid benar, tapi tidak mengetahui syubhat atau tahu tauhid dari kelompok-kelompok lain yang salah, maka sangat rawan sekali orang itu akan terpengaruh dengan kebencian kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum uh, ada dalam kelompok umat Islam yang kita kenal mereka dengan kelompok sufi dan tasawuf. Mereka itu mengatakan bahwasanya orang itu baru dianggap bertauhid. Jadi salah satu akidah mereka. Jadi untuk bahas kelompok ini secara terperinci dengan tentu kepada kajiannya Syekhana dan Ustaz kita Ustaz jadi Abdul Hakim Abdal tentang masalah membahas tentang masalah firqah. Tapi salah satu akidah kelompok ini yang mana kalau sudah mencapai pada tingkat yang tinggi mereka mengatakan bahwasanya inti dari tauhid. Jadi inti dari tauhid itu adalah kalau dia itu sudah bisa ma'rifah atau sudah bisa hakikat. Apa inti apa kata mereka? Jadi orang itu sudah dianggap mempunyai tauhid yang paling tinggi dan mencapai derajat yang paling mulia kata mereka kalau sudah mencapai tingkat hakikat tauhid. Karena mereka ikhwan fitina azani Allah wa iyyakum membagi manusia dalam masalah ini, dalam masalah din Islam ini dan terutama dalam masalah tauhid ini menjadi tiga. Yang pertama mereka katakan dikelompokkan sebagai orang-orang ahli syariah. Yang kedua mereka katakan sebagai kelompok orang-orang ahli ma'rifah. Jadi yang ketiga mereka katakan sebagai jadi kelompok orang-orang ahli hakikat. Anda melihat masalah ini, jadi bahwasanya mereka orang-orang sufi itu mengatakan hal ini dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Majmu' Fatawa pada jilid yang kedua dan juga kita beliau atau kitab Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sawa'id Al-Mursalah. Yang intinya mereka mengatakan bahwasanya orang itu jadi dianggap mempunyai tauhid yang paling sempurna kalau mereka itu sudah mencapai derajat yang paling tinggi yaitu derajat hakikat. Apa itu ahli syariah sebelum kita masuk pada pembahasan inti? ahli syariat kata mereka adalah orang-orang awam dan orang-orang biasa yang masih wajib untuk beri yang masih wajib untuk beribadah masih wajib untuk sholat masih wajib untuk zakat masih haram untuk berzina haram untuk ber apa itu mencuri dan lain sebagainya kemudian jadi ahli syariah ini kalau dia itu mau berjuang memperjuangkan dirinya untuk minta apa? Jadi memperjuangkan dirinya dengan cara-cara tertentu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tirakatan, kalau bahasa sufinya itu suluk. Jadi kalau mereka itu mau suluk dengan cara wirid-wirid tertentu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan tertentu, maka akhirnya mereka akan sampai pada tingkat ma'rifat. Kalau mereka itu sudah sampai pada tingkat ma'rifat, maka berarti sekarang sudah naik kelas. Dalam artian kalau sudah naik kelas, kalau di kelas yang pertama dari itu masih wajib menghafalkan juz amma misalkan wajib kelas pertama wajib hafal juz amma misalkan gitu nanti di kelas dua sudah nggak wajib ya, oh, udah pindah kelas kok dalam dalam artian jadi kalau sudah pindah dari tingkat ahli syariah kepada tingkat hakikat kewajiban gugur keharaman gugur sholat nggak wajib sudah sudah nggak wajib dia sudah bukan orang yang berhak yang wajib untuk sholat kemudian berzina nggak haram jadi mencuri tidak haram dan lain sebagainya. Maka orang-orang semacam ini yang kadang-kadang kalau misalkan ada salah seorang tokoh yang dianggap wali, kemudian dia tidak sholat, kemudian kita ingkari, maka pengikutnya akan dengan serempak dan dengan semangat 45 membela dan mengatakan jangan, jangan salahkan dia. Karena apa dia itu sekarang pada tingkat ahli makrifat. Antum melihatnya dengan mata-mata orang syariat tidak ya mungkin. Dia berzina, kelihatan renteng-renteng dengan seorang wanita yang kayaknya itu berzina misalkan. Jangan salahkan dia. Karena apa? Dia itu sekarang pada tingkat ahli ma'rifah. Antum melihatnya dengan kacamata ahli syariah. Jadi yang bisa menyalahkan ahli ma'rifah cuma orang-orang yang pada tingkat yang kata mereka. Kemudian ya puan pada tingkat ini ahli ma'rifah ini kalau sudah sampai pada mereka itu terus berjuang dalam bahasa mereka sulu Sampai akhirnya kalau sampai pada tingkat yang paling tinggi, maka mereka sampai pada tingkat hakikat. Dan ini adalah inti tauhid dalam kelompok ini. Yaitu kalau sudah bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan kalau sudah bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam bahasa Jawa jadi itu disebut sebagai manunggaling kawula gusti. Jadi bersatunya Allah dengan makhluk, kebersatunya kita dengan makhluk. Jangan heran. Jadi kalau orang-orang yang mengaku dirinya mencapai pada tingkat ini, kata-kata mereka, Allah seandainya iblis itu mampu untuk jadikan ucapannya, dia akan malu untuk mengucapkan kata-kata semacam itu. Lihat misalkan, bahwa ya, lihat misalkan ada seorang tokoh mereka yang e, mengatakan, jadi Ibnul Farid, dia mengatakan jadi Ibnu Arabi, Afwan Ibnu Arabi membawa siapa seorang tokoh sufi yang sangat terkenal Ibnu Arabi at Dia mengatakan dalam kitab dianya tidak al-khusus ini Ar-Rabbaniyah al-khusus al-Makkiyah dia mengatakan al-abdu rabbun war rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf in kana abdun fadzaka rabbun wa in kana rabbun anna yukallaf tapi yang paham. Jadi al-abdu rabbun, bahwasanya seorang hamba itu ya Tuhan. Wa rabbu abdun, Tuhan itu ya hamba. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kalau memang semacam itu, siapakah yang harus diberi beban untuk menjalankan sebuah kewajiban? Inka rabb inkana abdun fadha rabbun. Kalau memang dia itu seorang hamba, maka dialah seorang Tuhan. Wa in kana rabbun anna yukallah. Kalau memang dia seorang Tuhan, kenapakah orang itu harus diberi beban syariat? Bayu subhanallah, akhirnya iblis mampu berbicara dan kita dengar ucapannya sekarang mungkin malu untuk mengucapkan syair kayak begini. Ibnul Farid, juga salah seorang tokoh mereka, dia pernah mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Jadi tidaklah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita. Jadi tidaklah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita. Dan tidaklah Allah itu kecuali seorang pendeta di dalam gereja. Ini salah seorang tokoh mereka. Dan antum kalau mau lihat, jadi ucapan-ucapan ini kitabnya dalam bahasa Arab. Tidak ada sebuah kitab yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi kitab Bapak Sufi ya, dari kisah tokoh-tokoh sufi karangan oleh Asyarawi Eh, syaron ya kawan dan kalau mau kalau tidak maka lihatlah kitabnya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir di kitab beliau masalah tasawuf yang diterjemahkan oleh Syekh kita Ustaz Ihsan Janabu Ihsan Al-Athari dengan judul tasawuf itu akan kita temukan keajaiban-keajaiban dunia aneh tapi nyata mereka mengaku muslim tapi mempunyai keyakinan-keyakinan kayak begitu Ahwan fitin azani Allah wa e, dalil yang mereka gunakan. Jadi dalil yang mereka gunakan e, itu banyak sebenarnya, tapi yang sering saya dengar di negeri ini jadi tentang dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menyatakan bahwasanya tauhid. Intinya kalau orang itu sudah mencapai tauhid yang tinggi, jadi orang itu kalau sudah mencapai tauhid yang tinggi, maka orang itu bisa keluar. Jadi bisa e, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, jadi ucapan semacam ini jauh lebih parah daripada ucapannya orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan, tapi mereka mengatakan bahwasanya anjing dan babi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah hakikat atau tingkatan yang ketiga. Adapun dari apa yang mereka katakan pada tingkatan yang kedua yaitu bahwasanya orang-orang jadi pada jadi orang-orang pada tingkat ma'rifah itu atau pada tingkat ma'rifah sudah tidak lagi wajib untuk menjalankan sebuah kewajiban. Jadi anak merasa penting untuk mengatakan hal ini karena masalah ini sekarang sangat tren penentang bahwasanya orang-orang tertentu yang kalau kita ingkari dia tidak melakukan atau kewajiban atau melakukan berbuatnya haram maka pengikutnya akan mengatakan bahwasanya dia itu adalah seorang ahli ma'rifah dalil yang sering mereka bingungkan dan dalil yang sering mereka ucapkan dua yang pertama dalil tentang masalah khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang kedua dalil tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat di akhir surat Al-Hijr. Adapun dalil pertama yang mereka gunakan yaitu tentang masalah Khidir bin alaihi salam dengan Nabiullah Musa alaihi salam yang mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Khidir itu hidup di masa Nabiullah Musa. Maka Nabiullah Khidir ini itu meskipun hidup di zaman Nabiullah Musa salam akan tetapi beliau itu Ya, akan tetapi beliau itu tidak wajib untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad Musa karena beliau sudah di luar kekuasaan atau di luar syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi lihatlah bagaimana, ya lihatlah bagaimana Nabi Allah Khidir tatkala dia membunuh seorang anak kecil diingkari oleh Allah Musa alaihissalam. Maka Khidir mengatakan, jangan tanya, Kemudian tatkala dia itu membocorkan jadi perahunya orang-orang miskin itu di, di lautan, maka dia cuma mengatakan, saya ditegur Nabi Allah Musa, jangan tanya dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwasanya ilmu atau syariat Nabi Allah Musa alaihissalam nggak berlaku pada Khidir. Mereka mengatakan begitu juga dengan wali-wali di zaman sekarang. Jadi kalau mereka sudah mencapai tingkat semacam tingkat Nabiullah Khidir alaihissalam, bisa saja orang itu keluar dari syariatnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, zakat, puasa, haji, wajib, kemudian zina, mencuri dan lain sebagainya sudah tidak menjadi sesuatu yang jahat. Jawaban jadi syarat terperinci sangat panjang sekali, tapi saya globalkan menjadi dua inti. Jadi saya globalkan menjadi dua inti. Yang pertama, jadi yang pertama bahwasanya Nabi Allah Khidir itu adalah seorang nabi. Ini bukan pengikutnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Allah Khidir dalam mazhab yang sahih di antara seluruh mazhab para ulama kita adalah seorang nabi. Dan pada zaman sebelum Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlarang ada nabi dua di satu waktu. Nabiullah Ismail dan Ishak satu waktu. Nabiullah Musa dan Harun satu waktu. Nabiullah Ibrahim dan Lut satu waktu. Nabiullah Musa dan Shu'aib satu waktu. Kemudian Nabiullah siapa lagi? Dan beberapa nabi, jadi beberapa nabi itu mereka adalah satu zaman dan satu waktu. Dan memang zaman itu tidak terlarang jadi seorang nabi, jadi ada dua nabi di satu waktu. Maka kalau memang dia seorang nabi dan satu seorang nabi, maka masing-masing membawa syariat dari nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban yang kedua secara global jadi kita katakan pada e, masalah ini bahwasanya nabi Allah Musa, jadi bahwasanya nabi e, Musa alaihissalam itu syariatnya tidak seperti syariat nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Allah Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu adalah syariat yang dibawa kepada semua umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa nadhira." Dan tidaklah kami kata Allah mengutus semua Wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar peringatan. Adapun para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jadi u'ti itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun kembali saya itu diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Ya. Yang salah satunya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diribu itu minilin nasi kafatan wabu isal ambiya ila ummati. Kalau saya itu diutus untuk semua manusia Adapun kalau Nabiullah Muhammad eh, ah, adapun kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk umat mereka masing-masing. Nabi Allah Musa alaihissalam cuma kewajiban untuk Bani Israel. Nabi Allah Ibrahim cuma pada kaumnya. Nabi Allah Musa cuma pada kaumnya. Nabi Allah Isa cuma pada kaumnya dan lain sebagainya. Dan kita tahu dalam kisah tersebut bahwasanya untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam maka Nabiullah Musa alaihissalam harus berjalan jauh yang menunjukkan bahwasanya Nabiullah Khidir itu bukan termasuk kalangan Bani Israel yang sekaligus kalau bukan masuk dalam kalangan Bani Israel maka beliau berarti keluar dari syariat Nabiullah Musa alaihissalam maka tidak ada dalil sama sekali yang digunakan oleh orang-orang yang berusaha untuk membatalkan syariat kita dalam masalah yang sangat agung ini dalam masalah ibadah dan dalam masalah tauhid yaitu tentang keharusan orang itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khon azami azamillahu wa iyyakum. Jadi hal ini jadi satu hal atau satu kelompok yang dikatakan atau yang dinyatakan oleh orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf yang parah sekali yang ya, masuk ke negeri kita pada sebagian kelompok bahwasanya mereka menyatakan inti tauhid uluhiyah itu adalah menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka itu sekali lagi adalah sebuah kesalahan yang amat fatal dan sebuah kekafiran yang amat sangat jelas sekali. Yang kedua, ikhwan ya fillah azani Allah wa iyyakum. Ada satu kelompok kaum muslimin lagi yaitu kelompok kebanyakan kaum mukminin dan kebanyakan pemikir di zaman sekarang mengikutinya yaitu kelompok ahlul kalam kelompok ahlul kalam dari orang-orang yang mengikuti pendapatnya orang-orang ahli falsafah dan orang-orang yang mengikuti mazhab jadi pengikut atau mazhabnya jadi ahli kalam orang-orang filosof mutakallimun maka mereka menyatakan bahwasanya tauhid itu tidak keluar dari tiga hal. Saya nukilkan ucapan Syahrustani. Syahrustani itu seorang tokoh, jadi ahlul kalam, seorang tokoh filsafat dalam bahasa kita, jadi bahasa kitab-kitab itu seorang tokoh filosof muslim. Dia mengatakan dalam kitab beliau Al-Milal wa Nihal pada jilid pertama halaman 42 dia mengatakan wa amma tauhid Adapun masalah tauhid. Faqad qala ahlus sunnah wa jami'us sifatiyah maka ahlu sunnah dan lagi ahlu sunnah kalau disebutkan oleh seorang tokoh semacam ini maka yang dimaksud adalah siapa asyari dan maturidi maka bahasa kita bahasanya terjemahnya kita rubah maka orang-orang maturidi dan orang-orang asyari dia mengatakan mereka berpendapat tauhid itu adalah innallaha wahidun fi dzatihi la qasima lahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya yang tidak bisa dibagi-bagi itu pertama yang kedua wa wahidun fi sifatihi la nadhira lahu jadi dan juga esa tunggal di dalam sifatnya dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Tentang dua poin ini hubungannya dengan masalah tauhid secara semua wasifat, Jadi kedua ucapan ini adalah ucapan yang yang salah, tapi untuk membantahnya kita insya Allah pada pertemuan ketiga pada saat kita bahas mengenai masalah tauhid secara semua wasifat. Tapi yang inti yang harus kita katakan di sini adalah yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Berkata tani mewakili apa yang dikatakan oleh orang-orang dari ahlul kalam yang lain atau filosof yang lain. Dia mengatakan wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Bahwasanya dia itu adalah esa dalam perbuatannya yang tidak ada sekutu baginya. Jadi yang tidak ada sekutu baginya. Menunjukkan ucapan seharusnya ini mewakili dari apa yang diucapkan oleh kelompok mereka, Jadi kelompok ahlul kalam termasuk dalamnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan yang lain-lain bahwasanya tauhid jadi itu kalau bukan tauhid al-asma wa sifat dalam kaidah mereka, ya tauhid yang ini tadi yaitu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Esa dalam perbuatannya tidak ada sekutu. Dalam artian mereka menginginkan inti tauhid itu adalah kalau orang itu jadi kalau orang itu menyatakan dan meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan dan memberikan rezeki itu adalah yang kita tauhid. Jadi orang itu sudah dianggap mukmin, orang itu sudah dianggap muslim kalau mempunyai tauhid kayak demikian. Meng menguatkan masalah ini apa yang dikatakan oleh An-Nasafi, salah seorang tokoh mereka. Dia mengatakan dalam kitab beliau, jadi Al-Risalah An-Nasafiyah, atau Al-Aqidah An-Nasafiyah, dia mengatakan wal wahid dan dianggap orang itu bertauhid wal wahid yakni an-nasrani al-alam wahid kalau dia itu meyakini bahwasanya orang yang menciptakan alam itu hanya Esa, itu hanya satu. Wala yumkin an yasduq mafhum wajibil wujud illa ala dzatin wahidah. Dan tidak mungkin untuk digambarkan jadi adanya kewajiban tentang keberadaan Allah kecuali pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga menunjukkan ucapan an Safi menunjukkan kepada kita bahwasanya dia meyakini orang itu dianggap bertauhid kalau dia itu menyatakan dan meyakini pencipta langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan-ucapan yang lain jadi yang ada pada mereka Itu ucapan-ucapan yang lain yang ada pada mereka Yang intinya ya khonfidin azanillahu wa yakum Mereka ingin mengatakan kepada kita Jadi inti tauhid seorang Seorang itu sudah dianggap muslim kalau mereka mempunyai keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Maka kita katakan pada mereka bahwasanya keyakinan semacam itu wajib. Jadi keyakinan semacam itu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya itu adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi itu bukan inti tauhid. Ya. Karena yang engkau katakan tadi wahai Abdul Kalam, wahai Asy'ariyah dan sebagainya adalah tauhid rububiyah dan itu diakui oleh semua orang. Adapun mengenai masalah tauhid yang inti yang harus diyakini oleh orang-orang yang beriman adalah tauhid al-uluhiyah bahwasanya orang itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwan fitin Allah wa yakum. Kalau kita teliti kita kita mereka satu persatu, maka akan kita temukan bahwasanya kalau mereka bahas tauhid itu kalau bukan tauhid rububiyah ya tauhid asma sifat dalam kaidah mereka. Dan itu yang sangat kita sayangkan karena akidah ini adalah akidah yang menyebar luas di negeri ini. Oleh karena itu, jadi yang pernah belajar dari MI sampai Aliyah, gitu. kalau setiap kali ada pelajaran akidah akhlak, setiap kali ada pelajaran akidah akhlak, nggak pernah yang namanya dibahas tauhidul ya. Nggak pernah bahas masalah tawasul, nggak pernah bahas masalah syafaat, nggak pernah bahas masalah kubur, nggak pernah bahas masalah tabarruk, nggak pernah bahas masalah-masalah yang itu adalah koridor tauhid uluhiyah. Tapi apa yang mereka bahas? Apa? Hah? Apa yang mereka bahas? wujud, jidan, bakok, seterusnya. Dan masalah bahwasanya pencipta alam itu hanya Allah. Masalah pencipta bahwasanya membuat alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Dan saya alhamdulillah termasuk orang-orang yang belajar dari MI tidak iya itu Sanawiyah dan Aliyah. Saya tahu persis bahwasanya ah, kitab-kitab yang ada di, di negeri kita semuanya mengambil dari kitab-kitab Asy'ariyah yaitu Jauharut Tauhid dan kitab-kitab yang lain yang memang kalau begitu, maka yang kita pelajari sama. Kalau bahas akidah akhlak mau tidak mau pencipta alam semesta satu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bab kedua wujud kita bangkok dan selanjutnya. Mana tauhid ya dari bahas. Bukan dari bahas, tapi karena kita katakan bahwasanya tauhid dalam prediksi mereka dan tauhid dalam pemahaman mereka kalau orang itu sudah meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki manusia dan seisi e, bumi dan seisinya itulah orang yang muak tidak harus dengan tawakid uluhiyah ini huwa pembahasan atau e, pemahaman yang sangat menyimpang dalam masalah ini atau dalam masalah tauhid uluhiyah ini yang untuk mengatakan untuk, untuk membantah mereka itu jawab satu persatu bahwasanya kalian yang mengatakan hal ini bahwasanya akidah ini penciptaan langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala itu juga diakui oleh orang-orang musyrik. Itu juga diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dikatakan kepada mereka, kul man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar" la yaqulunna khalaq la yaqulunna ah, Allah bahwasanya kalau memang dikatakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan tatkala Rasulullah SAW alaihi wasallam mengingkari ibadah mereka atau sesembahan mereka kepada patung-patung itu mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa dalam surat az wahai Muhammad kami ini tidak beribadah kepada mereka akan tapi kami ini beribadah kepada Allah lewat perantara mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan kemudian juga kita katakan kuat bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya Abdullah. Padahal Rasulullah belum lahir. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah itu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya dari akidah ini adalah akidahnya orang-orang kafir dan akidahnya orang-orang musyrik. Kalau hilang semacam itu, maka tidak lagi dibedakan siapa yang muslim dan siapa lagi yang kafir. Oleh karena itu, jadi yang penting dan yang paling inti jadi masalah tauhid rububiyah ini harus diikuti dan harus dilanjutkan dengan masalah tauhid yang lebih utama yaitu mengenai masalah tauhid al-uluhiyah. Ikhwan azami Allahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal-awal kitab beliau di Al-Qaul Al-Mufid, beliau mengatakan bahwasanya termasuk sebuah kesalahan. Jadi termasuk sebuah kekeliruan kalau para penulis muslim dan kalau para e, jadi kalau para penulis muslim dan kalau ini para ulama itu dalam menulis masalah tauhid yang ditulis adalah tauhid rububiyah dan mementingkan masalah ini. Dan itu yang kita sayangkan bahwasanya penulis-penulis tauhid. Jadi banyak kalau mereka menulis tauhid itu adalah menetapkan tentang adanya Allah. Kemudian menetapkan tentang jadi keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Padahal itu adalah tauhid yang diakui oleh semua orang tapi mereka melupakan tauhid yang lebih inti yaitu tentang tauhid al-uluhiyah bagaimana kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam Ikhwan fitina Allahu eh, wa iyyakum Sebenarnya masih ada dua hal yang ingin saya sampaikan tapi mengingat waktu jadi anak break sampai sini dulu e, nanti kalau masih ada waktu kita terus Allah Doakan ini akan fitin azani Allahu eh, wa iyyakum. Yang pertama, <clears throat> bolehkah kita membantah ilmu falsafah dengan falsafah pula? Jadi yang pertama, bahwasanya mempelajari ilmu falsafah, jadi mempelajari ilmu filsafat adalah sebuah kebodohan. Dan mempelajari ilmu ini tidak adalah sebuah kejahilan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan jadi barang siapa yang mempelajari ilmu kalam mempelajari ilmu falsafat mempelajari filosofnya dari ya Aristoteles kemudian yang lain-lain yang ada pada kelompok mereka dan berpaling dari pelajari syariat kita maka kata Imam Syafi'i balasannya adalah dia harus dicambuk gitu. kemudian diarak di tengah kota jadi supaya orang-orang tahu inilah balasan bagi orang-orang yang belajar falsafah. Dan hampir ya kawan, hampir hampir seluruh para ulama kita menyatakan bahwasanya belajar filsafat adalah sebuah yang tidak atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ilmu ini ini hanya akan membawa kepada kerancuan dan hanya akan membawa kepada kebodohan. Karena ilmu ini dibangun di atas keraguan keraguan oleh karena itu, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang benar, jadi tatkala mereka di sebuah fakultas, kemudian ingin diajari ilmu ini, apa ini? Apa yang didoktrikan kepada mereka? Mereka didoktrikan kepada mereka sekarang sekarang kosongkan kosongkan pikiran antum jadi anggap semua yang ada sebelum ini salah sekarang kita itu kita cari jadi kita cari dulu untuk mencari hakikat kebenaran jadi, jadi anggaplah bahwasanya agama Islam nggak benar, agama Kristen nggak benar, agama ini nggak benar, Tuhan Yesus nggak benar, Tuhan Allah nggak benar. Kemudian kita cari dari sekarang dengan cara ilmu atau dengan cara akal agar nanti kita sampai pada ilmu yang yakin karena berdasarkan pada akal kita. Ini adalah akidah ilmu falsafah. Jadi dimulai dari sesuatu yang sifatnya meragukan, yang mesti keragukan semuanya. Jadi keragukan kebenaran semua itu, baru nanti kita mencari hal tersebut. Padahal Hal ini sangat bertentangan sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada saat mengenai membahas mengenai masalah tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li Ketahuilah dulu dan ilmu atau ketahui itu tidak mungkin kalau kita didasari dengan sebuah yang meragu-ragukan. Jadi ketahuilah dulu bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah e, dan kemudian minta ampunlah terhadap dosa dosa. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang ya Allah wa iyyakum bahwasanya yang ada di dalam syarat kita Al-Qur'an dan As-Sunnah cukup ini cukuplah untuk membantah apa yang mereka katakan. Jadi cukup untuk membantah apa yang mereka katakan tentang e, dengan apa yang mereka katakan dalam tauhid atau dalam ilmu falsafah atau ilmu kalam tersebut. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati bahwa pada dasarnya kita membantah ahli bid'ah itu jangan dengan kebid'ahan. Ya. Kita membantah ahli bid'ah itu harus dengan yang hak dan dengan yang sunnah. Karena gimana pun juga yang saja al-haq wa al batil innal batila kana jahuqa bahwasanya datanglah kebenaran kemudian hancurlah kebinasaan dan kebinasaan itu pasti akan menjadi hancur atau kebatilan itu pasti akan hancur kecuali pada satu hal jadi kita boleh saja berdalil dengan kalamnya ahli falsafah untuk membantah mereka sendiri dengan satu kaidah dan dengan satu titik yaitu kalau kita jadikan ucapan mereka sebagai senjata makan tuan dan ini sulit ya, dakwah. Dan ini sulit kecuali bagi orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ucapan-ucapan mereka, mengetahui ucapan-ucapan mereka untuk membantah mereka sendiri dengan ucapan mereka sendiri. Ini hanya orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mempelajarinya. Al-Imam al huzali dan antum tahu siapa dia? Saya sudah pernah menceritakan pada pertemuan yang lalu. Imam al huzali adalah seorang tokoh ahlu sunnah wal jamaah sebelumnya. Beliau adalah seorang yang alim. Jadi kalau bahasa kita sekarang, jadi beliau adalah pimpinan rektor dan rektor fakultas tertinggi di negeri saat itu. Kemudian karena merasa bahwasanya dia sudah mencapai ilmu yang paling tinggi, dia ingin mempelajari falsafah. Akhirnya karena dia mempelajari ilmu falsafah bukan ingin tenggelam dalam falsafah sebelum sebenarnya tapi hanya ingin tahu dan ingin mempelajari hal tersebut tapi beliau akhirnya tergelincir dan masuk ke dalam perut falsafah yang akhirnya tidak bisa keluar. Murid beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi menyatakan dakhala syekhuna fi butunil falsafah wa lam yakhruj minha. Jadi bawahnya syekh kami yaitu Imam Al-Ghazali jadi telah masuk ke dalam perutnya ahli falsafah akan tapi beliau tidak bisa keluar dari ilmu tersebut sampai toh beliau tatkala ya Wan. Jadi sampai toh beliau itu tatkala sudah keluar dari falsafah maka sisa-sisa ilmu falsafah masih tersisa. Jadi tatkala beliau kembali ingin kembali pada sunnah tapi terjerumus pada tasawuf, akhirnya juga falsafahnya masih masuk dan lain sebagainya. Al Imam Fakhruddin Razi menyatakan atau imam yang lain anak lupa bahwasanya dia mengatakan di akhir hayatnya dia mengatakan ya laitani kama yamutu ajais naisabur kata beliau bahwasanya orang yang paling ragu-ragu dalam hidup adalah orang ahli falsafah. Berarti kan, seorang Sahruddin Ar-Razi butuh seribu dalil untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adakah keraguan yang lebih daripada itu? Makanya itu salah seorang tokoh mereka tatkala mau wafat dia bingung. Karena apa? Semua ilmunya ragu-ragu. Maka dia mengatakan, "Ya laitani amutu kama yamut aja sabu." Jadi seandainya, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya sehingga saya bisa wafat sebagaimana matinya dan wafatnya para orang-orang tua rentah di negeri Maisabur. Orang-orang tua, orang nggak pernah belajar, itu kalau mau mati enak, itu dalam artian jadi dia tidak pernah mengetahui ilmunya Aristoteles, tidak pernah belajar ilmunya bulan, ilmunya bulan. Yang penting dia yakin Allah itu ada yang berada di sana selesai. Tapi ahli kalam yang setiap kali bahas itu adalah berkata Aristoteles berkata apa semuanya berada di alam yang ke ragu-raguan salah seorang tokoh mereka juga juga pernah e, mengatakan <clears throat> nihayatu iqdamil uqul yaqulu ini ada nihayatu iqdamil uqul iqalu Wasa'yu al-alamina dholal. saya itu panjang, bahwasanya akhir dari masuknya atau akhir dari uh, apa itu? Jadi akhir dari perbuatan manusia Jadi akhir dari kalau orang itu mengikuti akalnya akuan adalah terikat dengan akalnya sendiri dan usaha yang dia lakukan atau usaha yang mereka lakukan tidak adalah jadi semuanya adalah kesesatan sampai akhirnya dia mengatakan Ah, wama jama'tu ini wama jama' ah, wama jama'tu tula umrina illa an jama'na qila wa saya merasa kata Fakhruddin Ar-Razi saya merasa bahwasanya saya itu tidaklah selama ini berjuang dan selama ini belajar kecuali hanya mengumpulkan si fulan berkata, si fulan berkata. Jadi tak kalah orang yang kuat dalam belajar din, ini tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang dia pelajari? Berkata pula, berkata Allah, berkata si A, berkata si B, Aristoteles berkata begini, Fulan berkata begini, Fulan berkata begini. Fakhruddin Ar-Rajdai hari mengatakan, ma jama'ana, jadi illa an jama'ana fihi kawala, ini wakal, illa wakal. Semua hidup kita itu hanya mengumpulkan ucapan anu fulan, ucapan fulan, ucapan fulan. Nanti perhatikan kitab-kitab yang tidak iktimatnya, yang dasarnya itu tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Rata-rata, jadi berkata fulan, bin panjang, jadi fulan mengomentari, fulan mengomentari dan lain sebagainya. Itulah bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang semacam itu. Wallahu a'lam. Antum perhatikan masalah ini ya, akhwan. Antum tolong rujuk masalah ini pada uh, eh, kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dari Arabnya dengan judul jadi al uh, al-aqlaniyun afrahul mu'tazilah. Jadi orang-orang Aqlani yang suka mendewakan akalnya adalah anak turunannya Mu'tazilah yang kayaknya tidak pernah terjemahkan dengan judul apa? Kayaknya sudah pernah terjemahkan dengan judul Muslim rasional. Kayaknya kayaknya pustaka mantik kalau nggak salah dulu sekali kan nggak tahu sekarang kita itu masih ada apa ada hewan kita dari negeri Jepang benar kan Alhamdulillah seperti kita ketahui bahwa para ulama salaf sangat melarang ilmu falsafah. Kemudian batasan ilmu falsafah itu apakah ilmu fisika termasuk falsafah karena terkadang di sana tercampur dengan eh, filosofi of kaza dan sebagainya ataukah bagaimana yang anda maksud yang di ya, yang ada di negeri yang jauh bahwasanya yang kita maksud dengan pembahasan ini jadi yang kita maksud dengan pembahasan ini adalah jadi falsafah yang masuk dalam agama kita jadi ilmu falsafah yang masuk dalam agama kita yang mengotori di dalam Quran dan Sunnah itulah yang dilarang oleh para ulama kita meskipun toh jadi kalau kita teliti dengan sangat teliti sekali jadi para ulama-ulama kita itu jadi kalau ada sebuah ilmu yang itu jadi terkotori dengan ilmu falsafat, kemudian bisa memasuki agama Islam atau dengan bisa memasuki Al-Quran dan As-Sunnah maka itu pun terlarang oleh karena itu, dan oleh karena itu diriwayatkan dari beberapa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain bahwasanya beliau melarang mempelajari ilmu jiwa, ilmu psikologi. Tapi yang bisa anda pahami dan bisa anda tangkap dari perkataan beliau bahwasanya ini adalah ilmu psikologi yang masuk dalam din. Adapun kalau tidak maka kembali pada hukum asal. Allahu a'lam. Jadi itu eh, itu yang yang ada yang berhubungan dengan maka ini wallahu alam. Pertanyaan lain apa? kesahihan amat bermati adat berwasilah dengan nama baik Baik. Ikhwan kita nazani Allah wa yakum. Semua hadis ya ikhwan yang berhubungan dengan masalah Nur Muhammad lemah. Bahkan palsu. Ada satu hadis yang sangat terkenal dan antum hati-hati pada kitabnya kitabnya Haddad Alwi itu siapa itu? Yang buku atau kaset yang munculnya itu bareng dengan kaset kaset apa itu? Cinta Rasul ya, Cinta Rasul ketiga kalau nggak salah dengan judul Perjalanan Nur Muhammad yang dikisahkan di situ anak nggak belum baca tapi dikatakan oleh sebagian bahwa bahwasanya Nur Muhammad itu adalah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam kemudian diturunkan diturunkan kepada para nabi-nabi selanjutnya kemudian sampai kepada perutnya Abdullah sampai kepada perutnya Abdullah bapaknya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jadi pada saat Abdullah itu e, di perutnya itu ada Nur Muhammad ada ada ada cahaya ada cahaya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka e, ada seorang wanita yang menggoda dia untuk berzina tapi Abdullah nggak mau tapi tatkala Abdullah itu telah menikah dengan Aminah binti Wahab, maka wanita itu bertemu lagi dengan Abdullah, kemudian tidak lagi mengajak untuk berzina. Tatkala ditanya kenapa dulu engkau itu menggodaku untuk berzina, sekarang enggak. Dia mengatakan dulu saya melihat di perutmu itu ada cahaya, tapi sekarang cahaya itu sudah masuk dan sudah pindah ke dalam perut istrimu. Maka sekarang saya juga nafsu lagi. Semua hadis ya yang berhubungan dengan masalah ini palsu dan lemah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada sebuah ada sebuah hadis yang sangat masyhur sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah bersabda ya Jabir inna awwalu ma khalaqahu rabbuk jadi nur Muhammad nur nabi bahwasanya wahai Jabir yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya apa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ya akuan hadis-hadis berhubungan dengan Nur Muhammad ini jadi bertentangan dengan dalil akal dan nafsu. Yang pertama, adapun mengenai masalah pertentangan dengan dalil nafsu, bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah bukan Nur Muhammad, akan tetapi nah, para ulama kita berselisih mengenai masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsh, kemudian yang kedua ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Allah adalah pena tapi yang manapun yang benar jadi adalah bahwasanya Nur Muhammad tidak masuk ke dalam hadis-hadis yang ada itu yang yang pertama yang kedua ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dianggap sebagai sebuah nur atau sebagai sebuah atau sebagai sebuah cahaya maka tidak mungkin karena banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cahaya dan berada dalam kegelapan kegelapan dunia maksudnya misalkan jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tatkala beliau itu tengah malam bangun dari tidurnya, kemudian beliau tidak mendapati Rasulullah di sisinya, dia itu bergerak ngeraba-ngeraba karena gelapnya. Dan akhirnya kesentuh dengan uh, kesentuh dengan apa? Kesentuh dengan kakinya Rasulullah SAW dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwa seandainya Rasulullah itu nur dan seandainya Rasulullah itu cahaya maka tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha itu perlu untuk meraba-raba hal tersebut. Tapi yang penting bahwasanya Nur Muhammad tidak pernah ditemukan. Antum rujuk masalah ini. Ya, sangat disayangkan sekali eh, rujukan saya rata-rata bahasa Arab. Jadi eh, kita punya lima Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at jadi membahas mengenai masalah ini dengan agak sempurna. Kemudian jadi saya belum mereka mungkin di sini silahnya Syekh Nasir ada. Tapi yang jelas bahwasanya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang Allah Mohon pendapat Ustaz tentang kitab hikam. Anda nggak kenal kitab hikam yang banyak dikaji di beberapa masjid di Surabaya. Kalau kitab hikam, Anda nggak kenal kitab Gimana? Hah? Ya, hakim. Kita makan aja. Yang sering bicara hakim. Nah gitu. Ana ana enggak belum belum pernah baca kitab ini jadi untuk untuk mengomentari sebuah kitab jadi harus diketahui dulu dari pembahasannya tapi sebagai ganti ya kawan jadi anak peringatkan pada sebuah kitab juga yang hampir mirip dengan kitab ini kitab dengan judul Turratun Nasihin jadi kitab dengan judul Turratun Nasihin ada yang kenal kitab ini jadi kitab ini masyhur di beberapa kalangan terutama di kalangan sebagian pondok-pondok pesantren jadi kitab ini Masyhur dan kitab ini adalah kitab yang amat berbahaya. Yang karena dalamnya banyak kisah-kisah yang tidak benar dan banyak hadis-hadis yang palsu dan banyak hadis-hadis yang ada pun kita cek mana nggak mengetahui. Allahu Thank you.